Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 110. Bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Perhatikan baik-baik halaman 110 yang cetakan seperti punya anak 110, yang cetakan yang fotokopian dilihat sendiri. 6 halaman yang selanjutnya yang kemarin telah kita baca. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas itu matannya wa hurufun wa kalimatun. Al-Qur'an terkandung di dalamnya huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Al-Qur'an terkandung di dalamnya huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Paham ya? Jadi Al-Qur'an ada hurufnya, ada kalimatnya. Bagian atas matan itu ya. Nah, yang cetakan yang cetakan itu halaman berapa? berapa? 25. lima? 125. Ayo ada lihat itu ya, bagian atas matanya. Wa hurufun wa kalimatun. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Al-Qur'an terdiri huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Ini benar. Kalau Al-Qur'an tanpa huruf, antum enggak akan bisa baca. Tanpa kalimat, orang enggak paham. Faham ya? Nah, kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, asbahullah Perhatikan bagian bawah itu syarahnya. Al-Qur'anul Karim hurufun wal kalimatun wa ayatun. Masya Allah. Al-Qur'anul Karim terdiri dari apa? Huruf-huruf, kalimat-kalimat dan ayat-ayat. Ada hurufnya, ada kalimatnya, ada ayatnya. Paham ya? Naam. Al-hurufu huruful hija' Huruf di sini maksudnya huruf hijaiyah, al-ma'rufah yang dikenal alif, ba, ta. Ada enggak hurufnya dalam Al-Qur'an? Ada hurufnya? Ada, itu ya. Kemudian kita lihat ila akhir huruf hija as-samaniyah wal sampai akhir huruf jaiyah yang jumlahnya 28 huruf. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Hari hurufun sumiyat hurufan. Perhatikan ini, huruf-huruf ini dinamakan huruf minal harf. Dikatakan huruf karena apa? Diambil dari kata al-harfi wa huwa at-tarf. Itu ujung atau potongan artinya ujung atau potongan li'annaha qat'un ya kan dikarenakan potongan hurufan potongan zaidun zaidun ada hurufnya kan situ ada zai ya dal potongan-potongan zaidun tersusun dari apa tiga huruf zai ya dal paham ya seperti itu maksudnya na'am barakallahu kita lihat sini wa hiya la tadullu ala ma'nan fi nafsiha eh, yang mana huruf tersebut tidak menunjukkan makna dengan sendirinya. Penting ini, tidak menunjukkan tidak menunjukkan makna dengan sendirinya. Illa kecuali ida rukibat ma'ahriha Ini. Kecuali kalau disusun digabung dengan yang lainnya. Min misalkan. Min artinya apa min? Dari. Tapi antum paham enggak? Diajak bicara sama orang Arab, ya akhi, min. Min apa? Enggak paham, harus bergabung dengan yang lainnya. Min aina anta ya akhi baru paham. Itu huruf. Kembali ke nahwu lagi ya, karena dibahas ini kita jelaskan dikit. Naam. Fa idza al hurufu takawwanatil kalimah Allah Huruf-huruf itu kalau tersusun, terutama huruf hijaiyah ya. Kalau anak sebutan min tadi huruf apa? Huruf ma'ani namanya. Kalau huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim. Ada enggak maknanya kalau sendirian? Ada enggak maknanya sendirian alif itu? Ada maknanya nggak? Apa maknanya? Nggak ada. Kalau sendirian nggak ada, harus tersusun dulu. Tersusun menjadi kalimat, ya kan? Ba gitu toh. Ada maknanya? Ba, ada maknanya? Nggak ada. Tersusun dengan suatu kalimat baru ada maknanya. Apa contohnya? Nah, babun pintu. Kan itu. Kalau ba itu nggak ada. Itu maksudnya. Maka apabila huruf-huruf tersebut tersusun takawwanatil kalimah, tersusunlah suatu kata. Nah, kata ini terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, huruf itu sendiri. Paham ya? Naam. Wa idza jumi'atil kalimatu ma'al kalimat takawwanatil jumlah, masyaallah. Kemudian kalau suatu kata digabung dengan kata yang lain, tersusunlah menjadi kalimat. Antum jangan bingung. Kalimatun dalam bahasa Arab terjemahan Indonesianya kata Jumlatun dalam bahasa Arab, terjemahan Indonesia apa? Kalimat. Paham belum? Jangan sampai tertukar ya. Nah, jumlatun terjemahnya apa? Kalimat. Kalimatun terjemahnya kata. paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwan fiddin azza ni jalla, barakallahu fiikum. Diperhatikan baik-baik berikutnya. Ismiyatan karat au fi'liyatan ewa ya Nah, jumlah kalimat itu imma kalimat ismiyah yang diawalin isim zaidun qaimun atau kalimat yang diawali dengan fi'il koma, Muhammadun mafhum insyaallah kembali ke nahwu yang terpelajari itu ada fungsinya ternyata ada kaitannya di sini paham ya kalau antum paham di nahwu ini paham juga ini fahuwa hurufun wa kalimatun wa ayatun maka Al-Qur'anul Karim Al-Qur'anul Karim itu terdiri padanya huruf-huruf kalimat-kalimat dan ayat-ayat itu fal Qur'anu mutakawwinun mutakawwanun min hadhihi huruf al-arabiyyah maka Al-Qur'an mutakawwanun disusun min hadhihi huruf al-arabiyyah dari huruf-huruf Arab ini paham ya disusun dari apa huruf-huruf Arab ini na'am wa takawwanat min hadhihi huruf sunnah Al-Qur'an dan tersusun pula dari huruf-huruf ini kata-kata dalam Al-Qur'an mafhum soal ini Ihsan tersusun dari huruf-huruf ini apa kata-kata dalam Al-Qur'an. Naam. Kita lihat sini, wa wanat min kalimat Al Qur'an dan akan tersusun dari kata-kata Al-Qur'an tersebut ayatun. Nah, bar Al Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Paham ya? Wa takawwanat min Al Qur'an, suwar Al-Qur'an dan dari ayat-ayat Al-Qur'an terkumpul menjadi surat-surat dalam Al-Qur'an. Satu surat memiliki berapa ayat misalkan. Ayat terkumpul semuanya utuh menjadi apa? Satu surat. Pertanyaannya, faedah, surat apakah yang mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafaz Allah, lafaz jalal Allah. Santai aja, santai aja. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa santai aja tanya yang lainnya. Surat apakah dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafaz Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad ada. Berarti apa? Hah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa enggak ada juga. Paham ya? Surat apakah? Dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafadznya Allah. Yang sudah pernah dengar insyaallah tahu dan paham. Ya, yang sudah pernah mendengar insyaallah tahu dan paham. Eh Antum. Eh, berarti kayak belum pernah dengar ya. Kalau sudah pernah dengar antum. Eh, labas. Kayaknya senyum-senyumnya tahu nih. Antum? Surat apa? Al-Araf? Surat apa? Oh, walalam labas. Nah, labas. Antum tahu? Eh, Eh, surat Al-Mujadalah. Eh, antum lihat sendiri kalau percaya. Surat Al-Mujadalah dari ayat pertama sampai ayat terakhir saat masing-masing ayat ada Allahnya. Percaya enggak? Kalian buktikan sendiri nanti. Buka ayat pertama ada Allah, Allah. Kedua Allah, sampai akhir ada Allahnya. Paham ya? Kalau kamu temu komat-komat lama, lihat aja, lihat pasti. Paham ya? Nah, percaya Allah ya? Percaya ya? Eh, karena sudah dibuktikan. Nanti kalau bisa kurang percaya, buktinya sendiri. Surat Al-Mujadalah tadi mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafaz Allah. Lafaz apa Mas? Allah. Surat apa tadi? Al-Mujadalah. Naam. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, "Wa takunu min majmu'i hadis suwar Al-Qur'an azim." Dan menjadilah terkumpul padanya surat-surat ini, dari kumpulan surat-surat ini menjadilah Al-Qur'anul Azim. Jadi Al-Qur'anul Azim terkumpul padanya surat-surat, di dalam surat terkumpul padanya ayat-ayat. Nah, barakallahu fikum di dalam ayat terkumpul padanya kalimat-kalimat. Wal kitabul mubin dan kitab yang nyata dan gamblang. Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim. fahuwa hurufun wa kalimatun wa ayatun wa suwar. Maka al al Karim itu terdiri padanya huruf-huruf dan kata-kata serta ayat-ayat dan surat-surat yang ada. Paham ya? Nah, itu berarti yang diinginkan dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam Untuk yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jal yang jelas sudah kita dapatkan faedah sini bahwasanya Al-Qur'anul Karim terdiri dalamnya huruf, kemudian juga enam kalimat-kalimat, kemudian juga ayat-ayat dan surat-surat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.